Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman kembali Allah bahagiakan kita dalam kaji bersama melalui majelis cahaya hati Antep yang kita cintai ini. Dan kali ini kita bersama guru besar Win Profesor Dr. Sudirman Abbas yang Arifin sangat terkesan dengan tulisan beliau Salat Malam Allahu Akbar. Sejak itulah semakin nikmat, semakin terjaga. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir hayat kita. Kenapa di bahasa Arifin Allah jaga? Bukan kita yang jaga. Kita nggak bisa menjaga selalu salat malam, kecuali Allah yang menjaga. Sebab apa? Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan mendekat kepadanya. Di antaranya, Allah beri kelezatan salat kepadanya. Dan tidak ada salat yang paling lezat selain salat malam. Inna nasyiatul lail Ia asyaddu wa Kali ini kita bersama kare abang yang kita cintai Bang Dasep surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33 ayat 21.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 Allahu Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Ikhwa fillah, akhwat fillah Pemirsa ANTV dimanapun anda berada Wabil khusus akhina al-ustad al-kirim Muhammad Arifin Ilham Yang dimuliakan Allah Pada kali ini saya ingin mencoba untuk menguraikan tentang akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga tangga untuk mendidik akhlak mulia. Yang pertama, menjauhi yang haram. Itu yang pertama. Yang remang-remang, yang samar-samar, yang tidak jelas dijauhi. Dan yang kedua, mencari yang halal. Sesuatu yang halal selalu kita cari dan yang ketiga tentu membantu keluarga. Tiga tangga untuk menuju kepada akhlak mulia. Kemudian ada lima ciri bagaimana seseorang itu berakhlak mulia. Yang pertama, ikhwafillah, akhwafillah, pemirsaan TV yang dimuliakan Allah. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia itu senantiasa jernih mukanya. Karena senantiasa dibasuh oleh air wudhu. Ketika dia membasuh air wudhu di mukanya, pandangan matanya selalu diarahkan kepada yang baik-baik, bukan yang negatif. Ketika dia membasuh mulutnya atau berkumur-kumur melalui mulutnya, maka ucapan yang diucapkan selalu yang baik-baik. Tidak ada kalimat negatif yang dimunculkan. Ketika dia membasuh tangan, maka dia akan katakan, "Saya akan tanda tangan dengan yang baik-baik. Saya akan bekerja dengan yang baik-baik." Dia jaga tangannya melalui wudhu itu. Ketika dia membasuh kakinya, dia akan mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan langkahku ini diantarkan kepada yang baik-baik." Sehingga itu akan tercermin dalam mukanya, mukanya jernih. Yang kedua, ciri-cirinya lapang dada, legowo, menerima apa yang dia hadapi, apa yang mesti dia lakukan. Tidak protes, tetapi tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga tentu ikhlas suci hati tidak ada trik, tidak ada pikiran apapun selain ikhlas karena Allah. Dan yang keempat ikhwafillah, akhwatfillah, sikapnya lemah lembut. Santun ucapannya. Jadi kalau kita melihat seorang tokoh yang tidak santun sikapnya, tidak santun ucapannya, itu belum menampakkan dia sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena salah satu ciri dari orang yang berakhlak mulia itu adalah lemah lembut dalam bertingkah laku, dan berucap santun sekali, sejuk sekali orang yang mendengarnya. Dan yang terakhir sebagai ciri-ciri akhlak mulia itu adalah seluruh anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki menampakkan tanda-tanda kebaikan, menyejukkan, tidak menyakitkan dan seterusnya. Ini adalah lima tanda orang yang berakhlak mulia. Ikhwafillah akhwatfillah pemirsaan TV yang dimuliakan Allah. Seseorang yang berakhlak mulia itu akan mengantarkan dirinya sebagai orang yang bijaksana dengan tiga ciri. Apa ciri-cirinya? Jadi orang yang bijaksana itu buah dari akhlak mulia. Orang yang bijaksana itu dengan ciri yang pertama adalah bila mana dia mendengar sesuatu maka seseorang ini atau orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah mengatakan anak hanya dasarnya mendengar satu kali. Ciri yang kedua, apabila dia mengatakan sesuatu yang hanya sekali saja diketahuinya, maka dia tidak akan ucapkan itu. Dan yang ketiga, seorang yang berakhlak mulia yang membuahkan kebijaksanaan itu tidak akan pernah menghabiskan harta bendanya sekali ludes, apalagi di jalan yang tidak benar. Tetapi dia tahu, dia salurkan harta benda yang dia dapat dari Allah itu kepada jalan yang benar. Karena hakikat sesungguhnya harta yang hakiki itu adalah harta yang sudah kita berikan dan kita titipkan, kita sedekahkan, kita wasiatkan, kita hibahkan kepada hal-hal kebaikan berupa masjid, berupa lembaga, berupa pesantren sepanjang masjid itu masih ada. Allahu Akbar, ada kalimat yang luar biasa. Harta hakiki kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Jadi beliau-beliau masjid, pesantren, dan seterusnya. Betul. Karena apa? Sebagai saksi di hadapan Allah nanti ketika semua anggota tubuh ditanya, semua perangkat yang pernah dia sedekahkan itulah bekal dia di akhirat nanti dan akan Allah. bercerita sebagai saksi semua perangkat yang ia infakkan di jalan Allah bercerita di akhirat. Yang terakhir, seorang yang berakhlak mulia itu dan yang tinggi budinya adalah orang yang menjadi budak kalbunya di mana kalbu itu dibimbing oleh tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang yang berakhlak mulia tidak kelihatan marahnya, tetapi dia akan lembut terhadap apa yang dilihatnya keliru. Dia tidak akan pernah marah. Dia boleh mencela kesalahan, tetapi tidak mencela orangnya, mencela perbuatannya. Karena hakikat dan keutamaan seseorang yang berakhlak mulia itu adalah kunci dari segala hidup di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Ini kalimat yang Arifin baru dengar, budak kalbunya. Selama kita mendengar budak nafsu, budak dunia, ternyata orang yang berakhlak mulia itu budak kalbunya, budak hatinya budak imannya. Menjadi Islamlah kalimat budak kali ini. Kenyamanan bagi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian kedamaian dengan sesama itu adalah tujuan yang utama. Karena orang yang berakhlak mulia akan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia kapanpun. Sepanjang zaman itu masih ada dan sepanjang dunia ini masih terus ada. Tetap akhlak mulia itu jadi panutan kita. Dan orang ikhwafillah akhwafillah kalau tidak berakhlak mulia akan menjadi serigala bagi orang lain. Maka kita mencoba untuk menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Kita hiasi diri kita menjadi akhlak yang karima, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghiasi diri kita, kita mengkosongkan diri kita, kelak akan kita lihat sesuatu yang hakiki di hadapan kita sehingga itulah Imam Junaid mengatakan tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli, tahalli, tajalli. Kita kosongkan jiwa kita. Kita hiasi tahalli dengan sesuatu yang baik-baik berdasarkan tuntutan al, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu akan melihat kenyataan hakiki. Yaitu hidup hanya sekedar kita menuruti apa yang diperintahkan Allah. Dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya ikhwah fillah, akhwat fillah menjadi orang-orang teladan sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berkata kasar walaupun terhadap orang yang pernah menyakiti. Beliau tidak pernah marah terhadap orang yang menyakiti. Bahkan ketika orang yang menyakiti itu tidak ada, beliau bertanya-tanya, kemana orang yang menyakiti aku? Kok tidak datang? dijemputlah dan ditengoklah orang yang sering menyakiti itu dan ternyata orang yang menyakiti itu sakit dan ketika ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadarlah orang itu dan dialah jadi orang yang penolong pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar akhlak buah dari kedekatan dirinya kepada Allah. Ia berakhlak pada Allah, ia berakhlak pada makhluk Allah. Allahu Akbar. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khulaqa. Sempurnanya iman seseorang adalah sebaik itulah akhlaknya. Karena itu iman dengan akhlak segaris lurus. Makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya. Lemah imannya, kurang baik akhlaknya. Tidak punya iman, seperti hewan dia. Seperti hewan dia. Allah dan Allah menyebut bahkan seperti anjing. Dalam surah Al-Arab ayat 176, "Lau syi'na la rafa'nahu biha, walakin wa akhlada ila ardi wa tabahawa, kama sali kal intak bil alayhi al-has au tatruku ya al-has." Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan petunjuk kami, dengan syariat kami, dengan sunnah Nabi kami. Tapi mereka lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu mereka budak nafsu bukan budak kolbu istilah beliau tadi karena kecintaan mereka kepada dunia maka mereka bagaikan anjing tidak ada akhlak lagi seperti hewan bahkan balhum adal ulaika humul ghafilun lebih bejat daripada hewan al arab ayat 179 maka ikhwah tidak ada timbangan yang paling berat di akhirat nanti selain daripada akhlak dan itu menjadi karakteristik seorang mukmin. Terima kasih guru yang kami cintai. Kami belajar dan kami akan melatih diri kami. Karena sulit kalau tumbuh tabiat kecuali dari keluarga yang memang dibentuk oleh seorang ayah, seorang ibu, lingkungan bi'ah hasanah yang menjadi bawaan kami berakhlak. Kita harus terus belajar di tengah krisis moral, krisis senyum, krisis maksiat, krisis Masya Allah, Allahu Akbar Walillahilham. Krisis iman akhirnya banyak orang yang melakukan maksiat. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada pilihan lain. Terus menjadilah cahaya-cahaya di tengah kegelapan. Berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa semuanya. Apa yang bisa kita contoh, ambil. Kalau Rasul itu lautan akhlak, kita hanya punya segenggam, tangan ini berfungsi, ambillah. Punya gayung, gayung. Punya ember, ember. Punya pak, ambillah. Maksimalkan diri untuk mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah Ustaz Profesor Dr. Sudiman Abbas Terima kasih Amal jariah selalu Arifin ingatkan Dan Arifin semangat mengingatkan Ini menjadi wasail Wasilah-wasilah kebaikan Arifin gak punya banyak uang untuk berinfak Tapi melalui ikhwah berinfak Maka seakan Arifin sebanyak itu Arifin berinfak di jalan Allah Jadilah wasilah-wasilah kebaikan. Hubungi Ahli Awaludin 0856 90010 0856 90010 ahi Awaludin. Ya Allah terimalah amal jariah kami untuk pembangunan pondok pesantren Masjid Azikra Jabal Sindur. Terima kasih Bang Dasep, Direktur Saleh. Terima kasih semua. Kaparatul Majelis Subhanakallah wa hamdika. Syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul